Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Asia TV One yang kau yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Senang sekali saya sepikiran kembali hadir menjumpai Anda di pagi ini tentunya di Titian Kobu Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang ketika kematian datang Bersama dengan Ustadz Osman Sihat Sebelum saya panggilkan Ustadznya, saya mau bertanya dulu sama ibu sebelah saya Namanya siapa Bu? Silahkan pegang mic Nama saya Ibu Maimunah. Uh -huh, Ibu Maimunah. Ya. Bu pernah melihat orang yang mengalami sakaratul maut? Iya pernah. Uh -huh. Itu kakak sepupu. Iya. Dari uh mhm. -huh. suami saya. Uh mhm, -huh. Gimana waktu uh, itu? Seketika dia itu seperti kejang. Uh -huh. uh, begitu saya baca surah yasin -huh. Iya. setelah itu saya kasih mhm. minum tiga sendok uh -huh. tiga tiga sendok makan uh -huh. lalu dia sadar terus dia sadar itu langsung dia minta maaf sama saya. Hmm. Karena ya mungkin kita nggak boleh buka aib ya, ya. Iya. Uh, Habis itu langsung meninggal? Jadi iya, pas itu uh, dia minta maaf sama saya uh -huh. Karena dari dia sehat sampai dia mau terakhir ya. Sakrotil maut nggak pernah manggil saya Ustazah ya oh, kami. iya. Uh, ya begitu uh -huh. saya habis kasih minum terus dia minta maaf uh -huh. Dia nitip anak yatimnya iya, subhanallah. Uh, Terus dia uh, minta maaf dan juga uh, yang yang dia bilang saya banyak punya sangkutan sama hmm. ustazah. Saya bilang gini, iya. saya ikhlas karena Allah. Iya. Begitu saya Baik. selesai, mm -hmm. langsung klik kan ini ada saksinya waktu itu. Iya, baik. Ini adalah satu dari beberapa cerita iya, mengenai sakratul maut. Nah, lebih jelasnya sakratul maut. Sakratul maut itu seperti hmm. apa? Nanti kita akan panggilkan ustadznya. Sebelumnya saya belum assalamualaikum <laughs> sama ibu-ibu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Sehat semua? Alhamdulillah. Dari pengajian mana nih? Iya. Sudah siap menuju kematian? <laughs> Assalamualaikum Bu. Sehat semua. Dari mana ini biru-biru? Benar. -biru? Karet, Cikaret, Cibinong. Iya deh baik. Kalau ini ustadznya dari mana ya? Kayaknya masjid tetangga saya deh. <laughs> udah kita panggil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. <laughs> Masih setengah empat Sehat Ustaz? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. <laughs> iya baik. Tadi saya bertanya sama Ibu Maimunah cerita Sakratul Maut ada yang kejang-kejang ada yang kayak seperti orang tidur Ustaz nah mungkin kita langsung aja bertanya mengenai apa sih yang dimaksud dengan sakratul maut itu? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mm -hmm. mengajarkan kita sebuah doa. Mm -hmm. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa innal hisab. Sadaqallah. Wa sadaqa Rasulun Nabiyul Karim. Kematian ini tidak dibicarakan, dibicarakan mati. Hmm. Ingat tidak ingat mati. Hmm. Kaya atau miskin mati. Mati. Senang tidak senang mati. Mati. Punya utang atau tidak mati. Pasti. Yang biru, yang merah mati. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berdoa kepada Allah karena betapa dahsyatnya sakaratul maut. Musa alaihi salam dalam sebuah riwayat itu pernah mau diambil ruhnya oleh Israel dalam mengangon kambing. Musa mengatakan, "Ya Israel, apa yang kau inginkan? Hmm. Kata Israel, aku hanya satu tugasku, mencabut nyawa. Hmm. Kau mau cabut aku di sini? Iya, itu perintah Allah. Kalau begitu aku ingin pulang dulu. Hmm. Kata Israel, aku tidak ada mandat untuk mencabut di sana. Kalau mau, minta sama Allah. Dia mohon sama Allah. Ya Allah, jangan cabutku kecuali aku bersama keluargaku. Allah mengatakan, "Ya Musa, adakah yang meringankan sakaratil maut dari hamba Allah?" Tidak ya Allah, kecuali Engkau ya Allah. Diizinkan pulang sampai di rumah dipanggil seluruhnya, Israel datang. "Ya Israel, kamu ambilku dari mana?" Israel mengatakan, "Dari dahimu." "Ya Israel, bukankah dahi ini pernah sujud kepada Allah?" Apakah kau ingin sakitkan dahi yang pernah sujud kepada Allah? Maka Israel mengatakan, kalau begitu aku ambil dari matamu. Ya Israel, mata ini pernah mengalirkan air mata karena takut kepada Allah. Apakah kau ingin sakitkan mata yang pernah menangis di hadapannya? Kalau begitu ya Musa, aku ambil dari mulutmu. Ya Israel, Bukankah satu-satunya Nabi yang berbicara kepada Allah adalah aku Musa kalimullah Kau ingin sakitkan lidah yang pernah berbicara di hadapan Allah Kalau begitu ya Musa akan kuambil dari tangan dan kakimu Ya Israel tangan dan kakiku pernah naik ke bukit Tursina Berlumuran darah aku memohon untuk bertemu kepada Allah Kau sakitkan tangan dan kakiku yang pernah berlumuran darah hanya untuk bertemu kepada Tuhannya? Hmm. Israel mengatakan apa? Ya Musa, itu ada buah apa? Apel, kata Musa. Ciumlah apel itu, diambil, dicium. Di saat itulah sakaratil maut. Ketika Musa alaihissalam dalam riwayat itu bertemu kepada Rasul. Rasul mengatakan, ya al-tafarruh allati kharajat min nafsiha alangkah indahnya ruh yang keluar dari jiwanya dari badannya apa kata Musa ya Habib Allah wahai kekasih Allah kalau sungguh dirasa sakitnya pada saat itu mungkin bagaikan kambing yang dikuliti sebelum disembelih jadi sangat perih sekali. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah. Hawwin alaina sukseskan ya Allah. Maka itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada dua yang meringankan sakaratil maut. Yang pertama, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua. Yang kedua, sambunglah silaturrahim itu yang meringankan sakaratul Nabi Musa alaihissalam istilahnya bisa bernegosiasi ya dengan jin-jin. Nah, kalau kita Nah, kita Allahu Akbar di kamar mandi diambil iya. subhanallah. Allahumma salli ala ya, wa ala Muhammad. Nah, oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Allah mengingatkan tentang kematian ini lebih banyak dari seluruh ayat ibadah. Jumlahnya 200 300 ayat. Mengapa? Kata Imam Ali Zainal Abidin, aku bingung melihat orang lupa kematian, tapi setiap hari dia melihat dan mendengar orang yang mati. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Fadhkuruha dimilladzat." Ingat-ingatlah yang menghancurkan kenikmatan. Apa ya Rasulullah yang menghancurkan kenikmatan? Nabi menyatakan kematian. Ibu, bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mohon maaf Allah memberikan Israel untuk membisikkan kita satu minggu lagi akan datang kematian demi Allah kita gila sebelum mati. Iya. Betul. Iya. Kita akan gila sebelum mati. Allahu Akbar. Itu misteri kematian. Nah, para ulama mengatakan ada tiga ciri-ciri orang yang apabila diajak bicara tentang kematian ini ciri seperti apa Ustaz? Nanti kita akan uh, jelaskan di segmen berikutnya Kita akan break dulu Pemirsa jangan kemana-mana Sitian Kolbu akan kembali setelah satu ini Tetap bersama kami Insya kematian akan datang di mana saja kapanpun kita berada dan kita pun tidak pernah tahu ya Ustaz ya karena kita dipanggil oleh Allah sebagai makhluk ciptaan Allah hamba Allah seharusnya kita harus selalu mempersiapkan diri kita agar siap dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, ciri-cirinya ada tiga eh, ketika seseorang itu diajak bicara tentang kematian, mhm. para ulama mengatakan ada yang munhamik Hmm. Kalau diajak tentang hmm. bicara tentang kematian, dia pasti uh, menselingkuhkan pembicaraan itu ke tempat yang lain karena dia benci mendengar kematian itu. Hmm. Padahal dia mendengar dan melihat setiap saat orang yang mati. Ya. Jadi ada orang yang munhamik tertutup mata hatinya. Kalau kita bicarakan tentang si fulan itu meninggal nanti kita akan mati. Oh, berontak dia. hmm. jangan ngomong itu kayak kita mau mati besok. Hmm, hmm, hmm. Ada sebuah syair mengatakan kam min fata yusbih wa silahian. Fakat nusijat akfanuhu. Mhm. Betapa banyak seorang pemuda yang jalan sana jalan sini kain kafannya sudah menunggu. Dan betapa banyak pula orang yang masuk ICU nggak mati-mati. Iya, iya. Subhanallah. Mhm, mhm. Nah, jadi yang pertama ini munhamid tertutup mata hatinya karena apa? Ubud dunia wa karahiyatil maut. Dia cinta dunia dan takut mati. Yang kedua mhm. dinamakan taib. Apa itu taib? Taib orang yang mengingat masih banyak. Kayak kita ibu dicas mhm. baru ingat. <laughs> Kayak handphone. Ya kan kalau <laughs> kalau ada yang meninggal baru deg pulang baru sedekah. <laughs> Nah, alhamdulillah masih ada ingatnya. Nah, seperti itu. Ya kan? Kalau ada kita ke eh, kita liatin orang sakaratul maut. Oh, wah, baru tobat sih, ya Allah. Baju yang mana mau disedekahkan itu? Wah. <laughs> Subhanallah. wah duit itu semua. Nah, kalau lagi datang ke bayan itu basirah lagi terbuka. Hmm. Subhanallah. Hmm. Ya, ya, ya, Nah, itu teruskan, jangan musyawarah dalam kebaikan, nggak jadi-jadi. Mm -hmm ya kan kita mau sedekah kasih tahu orang begini bilang oh kebanyakan nggak jadi akhirnya mm -hmm. itu pelitnya datang <laughs> ya kalau pria nggak kayak gitulah insya Allah <laughs> nah ini taib itu banyak mengingat mati kalau dicas dia ingat mati ya Allah maaf ibu termasuk diri saya kalau kita mau meninggal kalau kita mau tidur ingat mati coba masya Allah iya. ya Allah kepengen buru-buru subuh, buru-buru siang mau sedekah rasanya, hmm. mau berbuat baik. Tapi begitu siang sampai, wabillahi taufik wal hidayah. Yang ketiga Ustaz. Yang ketiga, hmm. arif. Yadhkuruna al mautu daiman. Dia mengingat kematian. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, apabila umurmu mencapai 40 tahun, ini kan belum belum ada ya. Belum ada yang 14, 14 tahunan lah. Apabila umurmu 40 tahun, sudah mencapai 40 tahun, maka ingatlah tentang kematian kata Rasulullah. Karena dari 15 sampai 25 udah cukup 25 tahun. Jadi 40 tahun itu bekal bekal untuk kita. Ingatlah tentang kematian kata Rasulullah. Banyaklah tentang kematian. Karena apa? Wakafa bin mauti wa'idat. Cukuplah kematian seseorang, saudara kita, anak kita, siapa saja nasihat untuk diri iya. kita. Gak ada yang kita bawa. Betul. <laughs> Maaf ibu, kain kafan sampai sekarang nggak ada yang pakai fayat-fayat bu. Nggak ada Betul. berwarna ustadz ya. Boleh nggak pakai fayat-fayat kayak gitu? Nggak boleh. Nggak boleh obrasan bu. Hmm. Yang cinta sama kita masuk yang lahat mau dua jam nggak ada bu. allah Nafsi, nafsi. Ah, tempat tidur cingkoil nggak dipakai lagi. <laughs> Selimut yang bagus, asi yang dingin nggak masuk ke tanah. allah Akbar. Iya kulit yang bagus, yang facial, yang kerembak, yang manikur, pedikur, 40 hari jadi belatung semuanya, Bu. Allahu Akbar, subhanallah. Hmm. At-Said ini mengingat kematian. Mengapa dia mengingat kematian? Karena ia ingin bertemu dengan sang kekasih. Iya. Ibrahim alaihi salam. Hmm. Nabi Allah Ibrahim. Ketika Israel datang, Ya Khalil Allah, wahai kekasih Allah. Aku ingin mencabut nyawamu. Mhm. Apa kata kekasih Allah? Kan Khalil itu Nabi Ibrahim. Iya. Khalil mengatakan, Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, adakah seseorang kekasih yang ingin membunuh kekasihnya? Tidak mhm. mungkin kan seorang kekasih ingin membunuh kekasihnya. Jibril Israel mengatakan, Ya Allah, engkau maha mengetahui apa yang disebutkan dengan kekasihmu turun ya Ibrahim, ya Israel turun, katakan kepada kekasihku. Apa jawab Israel? Jawaban Allah kepada Nabi Ibrahim, adakah sang kekasih yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Subhanallah. Jadi pertemuan dengan sang kekasih itu dengan apa, Bu? Kematian. Itu adalah pintu babul liqa, pintu kematian. Imam Ghazali mengatakan kematian adalah awal perjalanan hidup kita. Subhanallah. Jadi yang berpikir kayaknya hmm. hidup seterusnya aja Ustaz ya. Maka itu Imam Ali, <laughs> Imam Ali karramallahu wajhah hmm. menyatakan, "Wahai anakku Hasan, engkau diciptakan bukan untuk dunia. Hmm, hmm, Hiduplah engkau untuk mati." Iya. Bangunlah sesuatu Pasti akan rubuh Cintai kepada siapapun Akan berpisah Iya, iya kan? Nah itulah dunia kita iya. Hidup ini hanya mencari sang kekasih Kepada siapa kita kasih Kalau kita cinta betul-betul kepada Allah dan Rasulnya Mudah-mudahan kita akan bertemu kepada Allah dan Rasul Amin amin. Ya nah, Oleh karena itu hmm. Seorang muslim bukan takut tentang kematian hmm. Tapi bagaimana mempersiapkan kematian Al-Quran menyatakan hmm. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala sadaqallahul azim ia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji kalian di mana di antara kalian bluwakum itu listi'dad liyaumi rahilikum untuk menguji kalian mana di antara kalian yang baik berbuat untuk perjalanan akhir kalian mempersiapkan hari akhir kalian dia yang menciptakan kita dan pasti kita akan kembali. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumiitukum. Iya. Tsumma ilaihi turja'un. Allahu akbar. Baik. Seperti ada yang mau bertanya Ustaz ini tentang ketika kematian datang. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Keke. Saya mau bertanya Pak Ustadz mengapa ada orang yang meninggal mayatnya itu mayatnya itu masih utuh ratusan tahun ya. walaupun tidak menggunakan pengawet. Iya, baik. Sekian saja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala sang pencipta langit dan bumi, Bu. Jangankan mayat, Bu. Mm -hmm. Itu matahari nggak pernah soak udah miliaran tahun Allah ciptakan. Ada nggak matahari soak? <laughs> Hah? Pernah dicas itu matahari. Berapa juta miliar voltase yang Allah berikan. Kita malam saja mati lampu, Bu, kadang-kadang kan hmm. begitu. Nah, apalagi mayat kecil, Bu. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan sang kekasihnya untuk i'atibar kepada yang lainnya, bisa iya. terjadi, Bu. Mengapa tidak? Di Palestina itu ada 4 tahun, 5 tahun, syahid itu dibuka, masih utuh seperti tidur kemarin. Allah Demi Allah bu, darah mereka yang syahid kemarin di Gaza itu wangi. Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi kecil untuk yang seperti itu Allah sih terlalu banyak ayat-ayat Allah tergantung kita mau menerima atau tidak itu aja. Iya. Pasti bisa menjadikan kita pelajaran ya Ustaz ya. Iya, subhanallah. Iya, baik. Penanya berikut silakan ada yang mau bertanya? Iya. Tunggu sebentar, Bu. Iya, baik, silakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Jarot dari Majelis Taklim Nurul Hikmah, Leduk Tangerang. Ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ustadz, bagaimana menurut Ustadz mengenai tayangan serial TV yang menggambarkan kejadian aneh sebelum mayat dikubur? Apakah benar seperti itu Bapak Ustadz? Iya Baik, Bu. Iya, namanya juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <laughs> Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Iya, namanya juga senetron Bu. <laughs> Ya. Buatan manusia Iya, ya. buatan manusia, kadang benar, kadang enggak. <laughs> Tetapi, Bu, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu peringatan kepada kita. Wa malil zalimina illa khasara. Tidaklah orang-orang yang zalim itu kecuali dia mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat. Saya tidak bisa membenarkan atau uh, meniadakan mhm. kejadian-kejadian itu. Tapi ingatlah Bu, setiap orang yang berbuat zalim maka dia akan mendapatkan kebaliman itu iya. di dunia sebelum akhirat. Karena ada azab Allah di dunia dan ada azab Allah di akhirat. Mhm. Nah, mudah-mudahan ya kan jangan berlebihan saja menceritakan tentang iya. itu ya kan maaf-maaf misalnya uh, kuburannya terlalu besar atau terlalu hmm. kecil itu kurang kurang galinya saya rasa itu <laughs> iya, iya. ya kan. Nah, mudah-mudahan tayangan-tayangan itu hmm. ya kan bisa disempurnakan kembali ya. bahwa Allah itu nggak kejembuk. Hmm. Kalau Allah ya, itu kejam nggak seperti itu. Hmm. Kata Allah dalam sebuah hadis, kalau seandainya dunia ini beserta seluruhnya punya nilai di sisiku sebesar sayap nyamuk sebelah kayatnya, sungguh aku tidak akan kasih seteguk orang kafir di hadapannya. Allah ini Rahman bu, iya. Subhanallah. Iya. Ya kan Allah rah, Rahim. Mudah-mudahan uh, tidak Islamina rahmatan lil alamin. Baik, Ustaz ini kita lanjutkan dengan pertanyaan di segmen berikutnya. Seperti apa pertanyaan akan disampaikan oleh ibu-ibu tetap bersama kami pemirsa di Titian Kolbu. Insyaallah.